Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pelajaran tafsir kita pada ayat ke-11 dari surat Wasy-Syamsi wa Duhaha. Qala Allah Ta'ala kadzabat Samud bi tawwaha idzin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tujuh ayat di antara ayat-ayatnya yang agung, kemudian bersumpah atas penciptaan jiwa yang sempurna itu, kemudian diterangkan bahwasanya Orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan adalah mereka-mereka yang mensucikan jiwa tersebut dan sebaliknya orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang mengotori jiwa tersebut dengan kesyirikan dan kemaksiatan serta penyelisihan-penyelisihan terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang keadaan kaum di antara kaum-kaum yang telah lewat agar manusia mengambil pelajaran darinya bahwasanya orang yang mendustakan Allah mengingkari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisan-lisan para rasulnya akan mendapatkan sebagaimana yang didapati oleh umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelum kita. Di antaranya adalah kaum Samud. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Kadzabat Samud bi Kaum Samud telah mendustakan yaitu mendustakan rasul yang diutus kepada mereka. Siapa rasul yang diutus kepada kaum Samud ini? Siapa yang jawab? Nabi Saleh. Nah, Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud. Bitawaha ay bisababi tughyaniha wa taraffu'iha 'anil haqqi wa 'uduwiha 'ala rasulihim. Yaitu dengan sebab berlebih-lebihannya mereka dan kesombongan mereka dari kebenaran. Yang, menyebabkan mereka mendustakan Rasul, tidak mau menerima apa-apa yang datang dari Rasul berupa kebenaran adalah dikarenakan mereka melampaui batas. Kemudian dikarenakan mereka merasa lebih tinggi, merasa sombong dari al-haq yang dibawa oleh Rasul tersebut. idim ba'ata ashqaha. Ketika orang Samud tersebut mengutus seorang yang paling celaka di antara mereka. Ai ashqal kabilah. Yaitu kabilah yang paling celaka. Wa huwa Qudar Salih. Namanya kudar ibnu Salih. Wallah alam apakah riwayat dengan penyebutan nama ini saya atau tidak belum dilihat. Idin ba'at ashqaha ay ashqal qabilah wa huwa kudar ibn Salif li akhriha. Jadi ya. Jadi kabilah yang paling celaka ini karena apa? Karena diutus dari kabilah ini seorang yang bernama kudar bin Salif untuk menyembelih unta. Yang Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan tentang keadaan kaum Samud dengan unta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka agar sehari mereka memerah susunya kemudian sehari yang lain mereka meninggalkan unta tersebut untuk makan semaunya tidak boleh ya kemudian apa diganggu, tidak boleh daerah tersebut diambil makanannya maupun diambil airnya. Jadi sehari untuk mereka dan sehari untuk onta. Dan tapi syaitan membisikkan kepada mereka untuk mengingkari dan untuk menyelisih perintah ini. Sehingga mereka pun mengutus seorang yang berusaha untuk menyembelih unta tadi. Hina tafaqu ala dzalika wa amaruhu fa'tamara lahum. Ketika mereka telah bersepakat untuk mengutus tadi. Siapa namanya yang diriwayatkan di sini? Disebutkan di sini orang yang diutus untuk menyembelih unta. Kudar Ibnu Salih. ya diperintahkan untuk menyembelih unta. Faqala lahum Rasulullah maka berkata mereka utusan Allah Subhanahu wa taala yakni Saleh alaihi salam muhadziran memperingatkan mereka naqatullahi wa suqiyaha ay ihdaru aqra naqatillahi allati ja'alaha lakum ayatan 'azimah Maksudnya, berhati-hatilah kalian dari menyembelih unta Allah Subhanahu wa taala tersebut yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan padanya ayat yang agung di antara ayat-ayat karena seekor unta bisa memenuhi kebutuhan satu kaum kebutuhan umat Nabi Soleh dari susunya. Merupakan ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala tuqabilu ni'matallahi 'alaikum bi taqyi labaniha an taqiruha. Jangan kalian membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian berupa susunya yang mengalir Kalian bisa memerah susunya tanpa henti-hentinya. Satu umat dipenuhi kebutuhan susunya dari seekor unta. Jangan kalian membalas nikmat yang besar ini dengan menyembelihnya. Nabi nabiyahum salihah. Maka mereka mendustakan nabi mereka yaitu Nabi Saleh. Tidak mau menerima peringatan ini. Fa'aqaruha maka mereka pun menyembelihnya. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ أي دمر عليهم وَعَمَّهُمْ بِعِقَابِهِ وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم وَرَجْفَةَ من تحتهم فأصبحوا جاثمين على ركبهم. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menghancurkan mereka. Dan semua terkena dengan azab Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyembelih itu sendiri maupun kaum yang bersepakat atas menyembelihan itu. Jadi semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Dari sinilah pentingnya ingkarul mungkar. Karena ketika kaum tersebut bersepakat atas suatu perkara walaupun yang terjun langsung adalah seorang akan tapi semuanya mendapatkan dosanya semuanya mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala wa arsala alaihimus maka Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka ya, suatu teriakan suara yang keras min fawqihim dari atas mereka wa radfah min tahtihim dari atas berupa suara yang menggelegar dan dari bawah mereka berupa guncangan fa asbahu jasimin ala rukabihim maka jadilah mereka berlutut pada lutut-lutut mereka la tajidu minhum da'iyan wala mujiban mereka tidak mendapatkan seorang yang bisa dipanggil tidak pula mendapatkan orang yang bisa menjawab panggilan mereka. Walaupun mereka berteriak-teriak minta tolong, tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azab pada umat ini. Fasawwaha alaihim ay sawwa bainahum fil uqubah. Allah Subhanahu wa taala samaratakan. Dari siapa? Dari si hukuman, dari si azab yang diberikan ini. Tidak ada yang tersisa dari kaum Samud. Wala yakhafu uqbaha ay tabi'ataha. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak khawatir sedikit pun dengan akibat dari hukuman tadi. Wa kaifa yakhafu man huwa qahirun? Maka bagaimana zat yang maha perkasa, maha kuasa khawatir dengan perbuatannya? la yakhruju an qahrihi wa tasarrufihi makhlukun yang tidak keluar dari kekuasaannya satu orang makhluk pun al hakimu fi kulli ma qadahu wa syari'at yang maha hakim yang semua perbuatannya penuh dengan hikmah dalam setiap apa-apa yang dia tetapkan dan dia syariatkan Pada ayat ini, ikhwanifillah, terdapat satu faedah yang besar. Di antara yang terbesarnya adalah bahwasanya nikmat tidaklah Allah Subhanahu wa taala ubah kecuali dengan perbuatan mereka sendiri. Lihat, ketika kaum Samud diberi nikmat yang besar berupa unta tadi. Kemudian mereka tidak mau menjaganya, tidak mau mensyukuri nikmat tersebut maka Allah pun mengubahnya. Sebabnya apa? Mereka sendiri yang berusaha mengubahnya, yaitu dengan membunuh unta tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dzalika bi Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengubah suatu nikmat yang diberikan kepada suatu kaum sampai mereka itu mengubah dengan tangan-tangan mereka sendiri. Jelas dalam ayat ini bagaimana kaum Samud mengubah nikmat yang besar tersebut menjadi azab yang dahsyat dari atas dan dari bawah mereka. Suara yang menggelegar, yang memekikkan dan dengannya yang mereka tercabut, kemudian dari bawahnya dengan goncangan yang dahsyat. Kemudian faedah pula bahwasanya suatu kaum ketika telah bersepakat dalam suatu kejelekan, dalam suatu penyelisihan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidak seluruhnya turun terjun langsung dalam perkara itu semuanya mendapatkan dosa. Dan mungkin hal ini juga dijadikan dalil tentang benarnya kaidah al-mutasabbib lahu hukmul mubashir. Orang yang menyebabkan itu hukumnya seperti hukum orang yang terjun langsung. Ya. Al-mutasabbib lahu hukmul mubashir. Jadi, kau kaufilah tersebut menjadikan sebab si kudar ini terjun langsung untuk membunuh unta. Berarti semuanya kena hukuman. Itu diantara faedah utama dari ayat ini. Dan, ikhwanifillah, tidaklah kaum-kaum tersebut yang paling utamanya menjadikan mereka mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan azab dari Allah, yang sebab utamanya adalah dikarenakan penyelisihan terhadap Rasul. Penyelisihan terhadap Rasul mereka. Dan sebabnya apa? Di sini dikatakan kadzabat Samud bi Sebabnya adalah karena kesombongan. Merasa sombong dari kebenaran. Dan inilah sebab utama kebanyakan mereka-mereka yang tidak bisa mendapatkan hidayah untuk mengenal kebenaran. Nah, dengan kesombongan, seorang akan dibandingkan dari perkara-perkara yang benar. Saat Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Wa iyyaraw sabila ar-rushdi la yattakhiduhu sabila. Wa iyyaraw sabila al-ghayyi yattakhiduhu sabila. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Lihat. Bagaimana orang yang sombong dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan yang hakiki apa? Bukan kemudian memakai pakaian yang bagus, ya, memakai sendal yang bagus tidak. Sombong sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya terangkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak al-haq dan merendahkan manusia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang sombong, yang takabur akan dipalingkan dari ayat-ayatnya saat Sa'asrifu an ayati alladziina baru fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari ayat-ayatku siapa orang-orang yang sombong di atas bumi ini tanpa hak. Karena kesombongan adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam hadis yang sahih, hadis yang sahih, hadis qudsi. Al-kibriya uridai, kesombongan adalah pakaianku. Sehingga tidak ada satupun dari makhluk ini yang berhak untuk menyandang kesombongan itu. Sehingga orang yang sombong balasannya apa? Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun mereka itu melihat semua ayat, semua penjelasan, semua dalil, la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman dengannya. Wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhiduhu sabila. Jika mereka melihat jalan petunjuk, melihat dengan sendiri, kepala mereka sendiri jalan petunjuk begitu jelas dan begitu terang, tidak ada syubhat sedikit pun, la yattakhiduhu sabila, tidak mau mengambilnya sebagai jalan. Apa yang menghalangi? Karena Allah Subhanahu wa taala telah palingkan dikarenakan sebab kesombongannya wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila jika mereka melihat jalan yang melenceng, jalan kesesatan, ya sabila malah diambil sebagai jalannya. Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Sebabnya apa? Dikarenakan mereka itu mendustakan ayat-ayat kami wa kanu anha ghafilin dan mereka itu lalai dari ayat-ayat tersebut. Demikian ikhwan fillah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan taufik sehingga hati ini mudah untuk menerima kebenaran yang datang darinya. Untuk pelajaran tafsir, tajubkan